Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan daripada kitab Sirah An-Nabawiyah karya al syaikh Al-Alamah Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Yang terakhir kita baca kemarin seputar perang apa? pembahasan seputar apa terakhir kita bahas kemarin? Fathul Makkah. Yaitu dibukakannya kemenangan bagi kaum muslimin yaitu apa? Memasuki kota Mekah dalam kondisi mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 10.000 pasukan datang kota Mekah. Dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti itu, rahasia yang benar-benar rahasiakan biar orang nggak tahu ada salah seorang yang ingin bocorkan rahasia tersebut. Paham ya? Melalui salah seorang wanita yang dia utus untuk bawa surat. Karena sahabat tersebut yang ingin bocorkan tadi itu punya keluarga di Mekah, khawatir nanti kalau tertimpa apa-apa kepada keluarganya. Siapakah sahabat tersebut yang hendak membocorkan rahasia akhirnya tertangkap wanita tadi dikejar oleh siapa kemarin? Ali bin Abi Thalib Nah barakallahu fi kemudian di tengah perjalanan dihadang wanita tadi. Paham ya? Nah barakallahu fikum imma jujur terang-terangan dan menyebutkan imma ditelanjangi. Akhirnya apa? Akhirnya dia mau mengucapkan. Paham ya? Akhirnya dia mau mengucapkan ternyata dia bawa surat yang dititipin oleh siapa? Siapa nama sahabatnya? Khatib Ayo baca dulu. Hatib bin Abi Balta'ah. Jangan keliru. Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat yang mulia. Nah, cuman waktu itu memang kondisinya dia punya keluarga di Mekah. Sampai-sampai ketika dikisahkan langsung Umar marah. Umar Khattab marah mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini." Kata Rasulullah, "Jangan." Dia pernah ikut perang Badr. Yang mana pengikut perang Badr dapat keutamaan tersendiri. Allah Taala mengatakan, "I'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum." Kerjakan berbuatlah suka kalian, kalian sudah diampuni. Masya Allah, na'am. Kemudian dalam tragedi Fatum Makkah ini yang waktu itu terjadi pada bulan apa dan tahun berapa Fatum Makkah antum? Tahun 8 Hijriah bulan apa? Apa? Bulan apa? Sudah kita lewati. 10 pasukan dari kalangan Muhajirun Ansor berangkat semuanya ke Makkah. Akhirnya banyak pembesar-pembesar mereka yang masuk Islam. Al-Abbas masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan, Sahih Harb masuk Islam juga. Bulan Ramadan. Paham ya? Mana terlewati kan? Naam 10 awal Ramadan halaman 56 itu melihat bagian atas itu. Naam. Nanti sebutkan lagi nanti ya. Nanti sebutkan lagi waktunya. Kita lanjutkan barakallahu fik halaman 57. Halaman 57 perhatikan bagian bawah itu. Setelah Rasulullah SAW masuk kota Mekah dalam kondisi beliau mengendarai apa? Unta milik beliau. Waktu itu beliau masuk dalam keadaan beliau memakai helm terbuat dari besi biar apa ya, istilahnya aman. Dalam kondisi seperti itu karena beliau bukan orang sombong, beliau masuk dalam kondisi kepalanya menunduk. Masya Allah, tawaduknya luar biasa. Menang padahal. Paham ya? Padahal kemenangan di situ. Kemudian beliau sempat mengatakan apa? Ketika Abu Sufyan bin Harb masuk Islam, Sahab bin Harb masuk Islam, beliau mengatakan, mandakalah darah Abu Sufyan bahwa, amin." Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Wa man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin. Tiga keamanan. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Yang masuk Naam Masjidil Haram aman. Yang menutup pintu-pintunya aman. Masya Allah. Setelah diberikan keamanan kita lihat bagian tengah bawah itu 57 Waqad ammanallahu sallallahu alaihi wasallam annasa nasa wa nazala sallallahu alaihi wasallam Makkah dan sungguh Rasulullah SAW telah memberikan keamanan kepada manusia. Kemudian beliau sampailah singgahlah di Mekah tersebut. Waktu salah fi Umi Hani, kemudian beliau mandi di rumahnya Umi Hani. Masya Allah. Wasolat salat samani kemudian beliau salat 8 rokaat. Yusallim min kulli rakaatain, setiap kali dua rokaat salam beliau. Fakila innaha salatul duha, ini yang sahih wal alam. Wa qila fath, ada yang mengatakan solat fath. Yang sahih 8 rakaat yang boleh lakukan salat duha. Paham ya? Salat duha bisa 2 rakaat, 2 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jadi perkaranya bebas. Waktu itu Rasulullah masuk kemudian mandi di rumahnya siapa tadi? Ummi Hanif. Kemudian beliau salat 8 rakaat. Masing-masing 2 rakaat beliau salam. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam ilal bait fatafa bihi al qudum Walam yas'a walam yakun mu'tamira, masyaallah, ibadah tersendiri. Kemudian beliau alaihi wasallam keluar menuju ke Ka'bah. Setelah itu beliau apa? Tawaf, ngeliling Ka'bah, tawaf kudum. Tawaf awal kali hadir. Paham ya? Naam. Tapi beliau apa? Walam yas'a, tidak melakukan sa'i. Dan tidak pula umrah. Jadi benar-benar murni ibadah tawaf. Paham ya? Masya Allah. Ya, namanya ibadah yang mulia. Awal mula dulu kan sempat mau umrah, ditahan oleh mereka kan ketika terjadi tragedi Sulh Hudaybiyah, perjanjian yang sangat nah merugikan kaum muslimin secara dohirnya, gencatan senjata selama 10 tahun. Tahun depan kalau mau ikut, mau umrah, itu pun apa enggak boleh lebih dari 3 hari masuk kota Mekah, bayangkan. Setelah Fatu Mekah, Masya Allah. 10 ribu pasukan masuk dalam kondisi orang-orang di Mekah, orang kufar Quraisy mereka sudah pada kewalahan dan kalah mereka. Ya, pembesar-pembesar masuk Islam, Al-Abbas masuk Islam. Abu Sufyan, Sahar bin, Harb masuk Islam. Masya Allah. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik bahwa itu. Wada'a bil miftah, akhirnya Rasulullah minta kuncinya. Karena Ka'bah ada pintunya. Kan itu. Fadakhalal baita wa amara bi ilqa'is suwar wa mahwiha minhu. Bayangkan ini. Rasulullah masuk dalam kondisi ternyata apa? Nah masuk dalam Ka'bah tersebut di dalamnya ada gambar-gambar. Langsung Rasulullah merintahkan agar apa? Agar me menghilangkan, eh, nah menurunkan gambar-gambar yang, digantung tadi itu. Dan juga merintah untuk menghapus. Paham ya? Nah, dihilangkan gambar-gambar, dihapus. Bahkan apa? Ketika beliau awal kali masuk di sekeliling Ka'bah, eh, di Mekah itu, di sekeliling Ka'bah itu ada berapa berhala? 300 60 berhala bayangkan. Masih ada situ. Rasulullah masuk dalam kondisi marah karena itu kemenangannya langsung apa barakallahu fikum dipukul-pukul dengan tongkat, dihancurkan. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Sambil membaca ayat Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Dari hadisnya Abdullah Mas'udul Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung berhala. Berapa tadi? 360 berhala. Langsung Rasulullah SAW apa para fikum enam menghancurkannya eh? atau memukul-mukul berhala tadi itu dengan tongkat atau yang semisalnya seraya mengatakan qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan dan yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Hancur, dihancurkan. Kemudian barulah beliau mengutus utusan-utusan. Khalid bin Walid diutus menghancurkan apa? Menghancurkan Uzza. Kemudian juga barakallahu fikum Abu Sufyan bin Harb, Mughirah bin Syu'bah diutus menghancurkan Lata. Eh, ada lagi, Na'manat, eh, Nah barakallahu fikum Sa'ad bin Zaid diutus juga untuk menghancurkan apa? Lat. Nah barakallahu fikum menghancurkan Manat. Jadi tiga berhala besar itu ya yang menghancurkan Uzza Khalid bin Walid. Paham ya? Yang menghancurkan Lat Abu Sufyan bin Harb sama Mughirah Syu'bah. Kemudian sebutkan dalam e, sejarah tersebut yang diutus untuk menghancurkan Manat Sa'ad bin Zaid. Na'am barakallahu fikum Al-Ashhali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nanti kita lihat. Kita selesaikan dikit lagi. Wa adzana bilalun yawma idna ala dhahril Ka'bah. Dan pada hari tersebut Bilal langsung adan di atas Ka'bah. Masya Allah. Summa radda sallallahu al-miftah ila Utsman bin Talha bin Abi Talha ini yang megang kuncinya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengembalikan kuncinya kepada Utsman bin Talha bin Abi Talha. Mengembalikan, mengembalikan kuncinya kepada Utsman bin Talha bin Abi Talha ini yang megang kuncinya. Wa aqarrahum 'ala sadanah. Kemudian beliau menetapkan untuk mereka penjaga. Ini penjaga dan jaga itu ya. Wa kana al-fathu li'isrin baqin min Ramadan. Dan saat itu Fatu Mekkah na barakallahu fikum pada awal-awal 10 Ramadan. Itu na barakallahu fikum terjadinya Fatu Mekkah pada tanggal pada apa pada tahun 8 Hijriah. Naam. Wa khataba sallallahu alaihi al-ghadd min yaumil fath. Dan ketika Fatu Mekkah tersebut di pagi harinya beliau khutbah Fabayyana hurmat Makkah. Kemudian beliau menjelaskan tentang haramnya kota Makkah. Haram apa? Haramnya pertumpahan darah. Haramnya peperangan. Wa annaha lam tuhil li ahadin qablah wala nam. Wala tuhil li ahadin ba'dah. Bahwasanya tidak dihalalkan bagi seorang yang sebelumnya atau orang yang setelahnya. Wa qad uhillat lahu sa'atan minha, tapi dihalalkan waktu itu hanya apa? Hanya di waktu-waktu siang hari aja Paham ya? Tapi setelah itu kembali pada pada apa kepada peraturan yang diharamkan. Wa hiya ghairu sa'atihi tilka haram selain jam tersebut, selain nah barakallahu fikum di waktu siang tersebut haram. Nah, karena waktu itu barakallahu fik sebelumnya apa? Eh, didudukin orang kufar Quraisy kan itu di Mekah sehingga kaum muslimin tidak bisa tidak bisa apa? melakukan ibadah leluasa. Ibadah haji nggak bisa, umrah juga nggak bisa, setelah dikuasai oleh kaum muslimin, kota Mekah sudah bukan na barakallahu fikum negeri kaum kufar lagi. Menjadilah negeri kaum muslimin. Sehingga apa? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Mekah. Maksudnya tidak ada hijrah yang lebih afdal. Paham ya? Karena kota Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Kalau dulunya kan negeri orang kufar. Akhirnya mereka hijrah kemana? Ke Madinah. Setelah Fatu Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Mekah. Maksudnya tidak ada hijrah yang lebih afdal melainkan apa hijrah ketika dari Makkah ke Madinah. Kenapa tidak ada hijrah lagi karena kota Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Kita lihat wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam as-saraya ila man haula Makkah min ahya'il Arab yad'unahum ila islam Kemudian mulailah Rasulullah mengutus utusan-utusan eh, kepada orang-orang yang ada di sekeliling Mekah dakwah dari kampung-kampung Arab eh, menyeru mereka, mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Kita tutup yang terakhir, ba'su Khalid al Uzza ini. Khalid bin Walid diutus untuk menghancurkan Uzza. Uzza ini berhala ngeri ini ya. Karena dalamnya ada penjaganya setan. Setan. Setan ini wujudnya perempuan hitam dari Habasyah Ethiopia, telanjang. Nah, karena waktu itu Khalid bin Walid ingin menghancurkan, terhancurkan ternyata ada penjaganya juga kemudian kemudian Khalid bin Walid datang lagi Rasulullah, apakah sudah kamu lakukan? Sudah. Melihat sesuatu? Enggak melihat. Kamu belum berbuat apa-apa kata Rasulullah. Balik lagi. Sudah kamu hancurkan? Sudah katanya. Melihat sesuatu? Enggak melihat. Belum melakukan apa-apa. Yang ketiga kali ternyata muncul lagi setan tadi. Paham ya? Langsung ditebas oleh siapa? Khalid bin Walid. Mati. Setan tadi itu ya. Nah, barakallahu fikum. Penunggunya istilahnya ya. Setelah itu mati barulah Nah barakallahu fikum datang Rasulullah, Rasulullah mengatakan berarti kamu sudah melakukan. Paham ya maksudnya apa maksudnya? Penunggunya tadi yang berbahaya. Nah, untuk orang-orang berbuat syirik kepadanya. Kita lihat sini. Utusan Rasulullah kepada Khalid Ibn Walid kepada Al-Uzza. Kita lihat sini. Ketika itu ketika Khalid Ibn Walid menghancurkan Uzza tersebut, Naam Rasulullah SAW mengatakan tilkal uzza wala uzza ba'daha alil Arab amma innaha lan tu'bat ba'dal yawm. Itu Uzza, tidak ada Uzza lagi setelah ini nanti untuk orang Arab. Dan bahwasanya tidak akan sembah lagi Uzza tersebut setelah hari ini. Maksudnya sudah dihancurkan. Sudah dihancurkan. Wa kana fi tilkal bu'us ba'tsu Khalid bin Walid aidan ila al-Uzza. Dan waktu itu termasuk utusan-utusan yang Rasulullah utus adalah mengutus siapa? Khalid bin Walid Naam untuk menghancurkan Uzza. Wa kana baitan tu'azimu. Uzza ini bentuknya seperti rumah yang diagungkan sebagian mereka sebutkan dalam sejarah itu rumah yang terbuat dari pohon kurma paham ya nah barakallahu fikum kemudian ada penunggunya situ diagungkan mereka ada patungnya juga tu'azzimuhu quraisyun wa kinanah yang waktu diagungkan orang-orang Quraisy dan orang Bani Kinanah wa jami'u mudar wa jami'u mudar dan orang-orang mudar mengagungkannya pada maraha radhiyallahu anhu min imamin sudah kemudian dihancurkanlah oleh siapa oleh Khalid bin Walid Nah barakallahu fiikum dalam kondisi beliau berani mengaturkannya karena sebelum-sebelumnya orang nggak berani. Paham ya karena ada penunggunya dan juga ada setannya dari itu ya. Ternyata Khalid bin Walid tidak takut, tapi sempat juga beliau eh barakallahu fiikum ketika penunggunya itu teriak-teriak, sempat beliau juga nam berhenti sejenak, tapi setelah itu beliau penggal lehernya atau beliau tebas orangnya. Paham ya? Nah penunggunya tadi ternyata manggil-manggil setan yang ada di dalam tersebut. Setelah itu keluar wujudnya tadi itu eh, perempuan telanjang hitam dari Habasyah. Akhirnya ditebas oleh Khalid bin Walid mati. Nah, nanti anda bisa lihat sendiri sejarahnya. Kemudian yang diutus menghancurkan Lat, siapa tadi Lat? Dua orang, Abu Sufyan bin Harb sama Mughirah bin Syu'bah. Yang diutus menghancurkan Manat, nah barakallahu fikum Sa'ad bin Zaid al-Ashhali.